kemarin numan bisu kemarin malah kudu dipilih jahat ya tuh kenangan nih ah kenangan maka laut si oh, gareng mah mana nu kudu dipilih nu itu menyon nu iya deko lumayan lah. Delapan tahun setengah. <laughs> Apa kabar, Kang? Eh, sebagai, kabar? sebagai itu lojer, jadi baik. Ayo, ampun ceng. Kang, ui lain. Orang tengah ngedenge beja sahur. Oh. Sahur manuk. Oh, gitu. Beja cek benar ya. Ayo nomor surupan kau orang. Uh, eh, terus? Cek apa beja. kehanap seri. Jadi kadempet ku seri eh, terus. <laughs> tak enak, orang pengerti akan pemajikan gering, akan masih kena bisa tertawa di atas penderitaan istri. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalahnya begini, Reng. Ya. Jadi, Gareng jangan banyak cemburu kepada saya. Masa mana tekan itu petet. Ya. Lain kantong cecengilan ya orang ngomong dinas. Eh. tehdu bisa neng ik ingat waktu Bogor jeng tehtung dilarung cataangbelaan dibelaan ancur balungan <laughs> itu bajigur eh, terus di dibelaan turun dibelaan turun gunung nggak gunung mengisaihiki <laughs> kelapa jering <laughs> Taina akan ngadenge beja teh ijem di rumah sakit. akan masih bisa tertawa salut saya makan. Ya eh, salut naon reng? Eh, salut teh jadi kumanya angkat topi. Angkat topi mah tabe belegung. <laughs> akan tuh boga rasa prihatin atau rasa sedih pemajikan di rumah sakit? Ya, peduli ceuing di dan ngurusna ke dokter. Dokter jeng paduli teh masih kene dulu teh. <laughs> Aduh, si gareng. Dina lebah pemajikan gering tong nemlehkeun ka paduli, tulungan ku akan sorangan. Iya, siapa duli teh sabodo gitu abduyu. Oh, paduli teh sabodo. Heeh. Pak. <laughs> Aduh, anggar, Pak. Wetang <laughs> seureus ya. Lain akang eta ya, mari seuri di pelendung-pelendung na irung. Apan keur upload lagu babalonan deui teh. Kang. Ngomong-ngomong si eta teh penyakit teh naon? Penyakitna rupa-rupa nu karasana mah euy. Di antara di antarana numor, narah ningi, eta kencing kencing anis, kencing atu, nginyen Hah? nginyen naon nginyen teh eh, ginjal <laughs> ini kan tapi saya nyebut ginjal bukan nginyen atau jadi cigareng kata kejual orang jadi kebawakan eh, dan aku dah akan bintang orang bintang uh -uh. sebab orang mah memang lah sok kebawakan kerja pesantren orang kebawakan kang uh -uh. orang boga guru ngaji terus jika asam biar ngomong ngecek guru teh guru guru ngaji orang gitu bintang ngomong teh uh -uh. cek guru teh kau orang jangan jangan sok diajar ngaji